بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membahas tentang an-niyah telah disebutkan bahwa niat dalam as-saum atau puasa merupakan ruknun rukun daripada puasa artinya tidaklah sah puasa seseorang kecuali disertai dengan niat dan niat tentunya ikhlas lillahi ta'ala dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa inna likulli imrin ma nawa innamal a'malu binniyat sesungguhnya sesungguhnya setiap amalan-amalan tersebut tergantung daripada niatnya wa innama likulli imrin ma nawa dan setiap manusia akan mendapatkan atau dinilai berdasarkan niatnya. Adapun khusus terkait niat puasa adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis akhrajahu nasai di mana beliau alaihi salatu wasallam bersabda man lam yubayyitin niyah al lail fala qiyama lahu Hadis ini sahih disahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al Albani rahimahullah di dalam Sahih Al Jami' Maka dengan hadis ini para ulama menetapkan wajibnya niat puasa sejak malam hari yakni sejak sebelum waktu fajr sebelum masuknya subuh Para ulama ikhtilaf apakah ini berlaku bagi niat puasa fardu ataukah juga ini berlaku bagi puasa sunnah telah disinggung sebelumnya bahwa jumhur al-ulama Mazhab Syafi'i, Abu Hanifa, Imam Ahmad dan yang lainnya dari fuqaha wal muhaddisin menyatakan bahwasannya niat sejak malam hari itu bagi puasa fardu puasa yang wajib puasa Ramadan atau puasa apa nazar atau puasa kafara itu wajib atasnya maka niat dimulai sejak malam hari nah Berbeda dengan Imam Malik rahimahullah menyatakan puasa fardu ataupun puasa sunnah wajib padanya niat sejak malam hari. Tetapi qaulus sahih adalah qaulul jumhur alasannya puasa sunnah boleh sejak pagi hari yakni sebelum atau setelah masuk waktu fajar hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha أخرج البخاري diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya hal indaki ta'am apa engkau apakah engkau mempunyai makanan pagi hari ini maka, maka Aisyah menjawab, La, tidak. Ya, ini tidak ada makanan yang bisa dimakan pada hari ini. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyatakan, ini idan saimun. Kalau begitu aku berpuasa. Maka hadis ini menghabarkan di mana Rasulullah awalnya tidak berniat puasa. Datang ke rumah Aisyah ingin makan, tapi tidak ada makanan. Dan sejak itu beliau meniatkan berpuasa. Maka ini dalil yang membedakan bahwasannya puasa sunnah tidak diwajibkan padanya niat sejak malam hari. Tetapi puasa fardulah, puasa yang wajib itu niat di malam hari. <clears throat> nah, dan tidak sah puasanya dalam puasa fardu Ramadan <clears throat> atau nazar atau puasa kafara kecuali dengan niat sejak malam hari dan niat cukup di hati seorang tidur hendak sahur yang nantinya untuk berpuasa besoknya. Maka ini sudah cukup. <clears throat> Karena niat itu adalah perkara hati. Tidak dilafatkan. Tidak ada dalilnya Rasulullah, Abu Bakar, Aisyah, Umar, Utsman Ali ketika hendak berpuasa melafatkan nawaitu. Tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik, tidak pula Imam Syafi'i mengajarkan kalau niat puasa itu dengan nawaitu. Sauma ghadin, adaan atau kodoan. Ini perkara yang tidak ada dalilnya. <clears throat> Dan ini bukan kebaikan. Tetapi ini adalah kekeliruan. Kebaikan adalah apa yang diajarkan oleh Nabi diajarkan Nabi itu baik, tidak diajarkan kemudian dimasukkan dalam din berarti tidak baik. <clears throat> Nah, akan niat sekali lagi di hati. Seseorang bangun sahur, makan, untuk apa? Terpuasa. Maka niat dengan ini dia telah dikatakan berniat. Beda kalau kemudian bangun malam, makan, untuk apa? Mau ronda, Eh, jadwalnya ronda atau hendak pepergian safar misalnya supaya kuat makan dulu. Nah, Al-muhim niat itu di hati dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Seseorang tidur malam hari mungkin terlalu lelah merasa tidak akan bangun di waktu uh, tidak sempat bangun untuk sahur, maka dia berniat. Ketika tidur dia berniat nanti kalau kesiangan akan tetap berpuasa. Maka ini telah cukup. Tetapi jika dia tertidur tanpa niat bangun sahur, tanpa dia niat berpuasa, maka bangun waktu fajar, maka dia tidak berpuasa puasa. <clears throat> Berdasarkan hadis tadi, hadis Asma, hadis yang e, disebutkan oleh Asma radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitun niyah minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menetapkan niat sejak malam harinya, maka tidak ada nilai puasa atasnya. Akhrajahu Nasai. <clears throat> Berikutnya kita berpindah kepada permasalahan al-a'zar. Uzur-uzur. Siapakah yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa? Maka disebutkan oleh muallif Syekh Sa'di Al-Allama Syekh Sa'di rahimahullahu taala Al-marid alladhi yatadarraru bis-shaum wal musafir lahum al-fitru wa wasiyam. Nah, tadi disebutkan di sini al-marid orang yang sakit bagi mereka diizinkan untuk tidak berpuasa. Demikian pula musafir diizinkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Maka perlu diketahui al-marid sakit secara global itu terbagi menjadi dua. Ya. Ini sakit yang parah tentunya. Sakit yang ada harapan untuk sembuh. Dan sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, yang tidak memungkinkan penyakitnya untuk berpuasa, baik adaan di Ramadan ataupun kogohan di luar Ramadan, punya penyakit parah, tumor ganas. Nah, misalnya, dan dokter tidak mengizinkan untuk dia berpuasa. Nah, fisiknya sangat lemah misalnya maka yang seperti ini tidak ada puasa baginya. <clears throat> Dan ini pembahasannya nanti akan disinggung mereka bayar fidyah. Tidak berpuasa adaan, tidak pula kodoan. Karena apa? Tidak sanggup. Yang tidak sanggup berpuasa terkena firman Allah لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah tidaklah membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuan. Nah, fattaqullaha mastata'tum dan bertakwalah kalian berdasarkan semaksimal kemampuan kalian. Nah, Sakit yang kedua yang ini menjadi pembahasan yaitu sakit ketika Ramadan tetapi ada tetapi di luar Ramadan sembuh sehat nah, sakit beberapa hari Ramadan sehari ke dua hari di permulaan kah di pertengahan kah di akhir Ramadan kah? Kemudian dia sehat ba'da Ramadan. Nah, maka bagi mereka ini apa ketika sakit tidak berpuasa dan ketika sehat nanti ba'da Ramadan dan dia memilih waktu yang lapang untuk kemudian mengkodoknya. Dan ini perkara yang ma'ruf. Yang penting diingat atau dibahas terkait dengan orang yang sakit, maka perlu diketahui penyakit terkait dengan puasa. Ini ada tiga keadaan. Orang yang sakit terkait berhubungan dengan puasa, ini ada tiga kondisi Kondisi yang pertama bahwasannya tetap berpuasa tidak menimbulkan keberatan, kesulitan, kesusahan, tidak pula mendatangkan mudarat. Tidak ada masyakoh dan tidak ada mudarat. Nah, Maka keadaan yang pertama ini wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Nah, siang hari Ramadan jempolnya keseliu. Entah kemudian ngulek bumbu misalnya si ibu jempolnya keseliu. Nah, tidak ada hubungannya dengan rasa haus, rasa lapar. Tetap berpuasa dia tidak apa? Tidak berat baginya dan tidak ada mudarat. Maka yang seperti ini apa? Tetap wajib berpuasa. Nah. Ini kondisi apa yang pertama yaitu keadaan seseorang sakit dan puasa tidak menimbulkan masyakoh, keberatan dan tidak menimbulkan mudarat. Mudarat itu mencelakakan fisik atau bahkan sampai maksimal pada kematian. Ini mudarat. Maka yang seperti ini sekali lagi penyakit tidak berpengaruh dengan udur syar'i. Tetap dia wajib berpuasa. Nah, punya penyakit apa? Panu, punya penyakit kudis, punya penyakit apa lagi? Gatal-gatal. Tidak ada hubungannya dengan puasa. Nah, maka tidak ada badannya masyarakat, tidak ada mudarat padanya. Nah, yang kedua penyakit jika dibawa untuk berpuasa menimbulkan masyakok Tidak sampai kepada mudarat yang merusak fisik atau bahkan membinasakan, tetapi masyakok Nah. Ketika Ramadan mengalami demam misalnya mengalami panas dingin. Nah, maka bagi dia untuk membatalkan puasanya. Disunahkan membatalkan puasanya dan makruh hukumnya bagi dia untuk tetap berpuasa. Walaupun puasanya sah, tetapi makruh bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Karena Allah di akhir ayat ayat puasa menyatakan apa? Yuridullah bikumul yusra wa yuridu bikum al-usra. Tidak ingin kalian tertimpa kesulitan, kesusahan, masyakwa. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasahu. Allah cinta, senang. Jika hamba itu mengambil keringanan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah tidak senang si hamba itu melakukan kemaksiatan. Maka orang yang tetap berpuasa dalam keadaan sakit. Kemudian puasa menyebabkan kepayahan baginya masyakko berat baginya maka ini bertentangan dengan hadis yang barusan kita baca ini tadi inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhasahu Allah suka hambanya mengambil melakukan keringanan yang Allah berikan kepada si hamba nah dan juga bertentangan dengan firman Allah hikmah daripada puasa itu tadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra maka ini kondisi keadaan kedua dan dari sini bisa disimpulkan bahwasanya sakit yang mana yang itu adalah uzur syar'i seseorang apa tidak berpuasa yaitu jika sakit, tetap berpuasa menimbulkan apa? Masyakoh, keberatan, kesulitan, kepayahan, memaksakan diri. Nah, kondisi yang ketiga sakit tetap berpuasa menyebabkan mudarat. Nah, maka para ulama menyatakan yang seperti ini haram untuk berpuasa. Mudarat yang akan mencelakakan dan membinasakan fisiknya. Tetap berpuasa akan menimbulkan kematian, kebinasaan. Maka ini haram bagi dia untuk berpuasa punya penyakit mah yang sangat akut misalnya parah. Tapi karena senangnya ingin puasa, sedang sakit, sedang kumat penyakitnya tetap ingin berpuasa. Maka ini membahayakan. Yang demikian ini haram atasnya berpuasa. Apa dalilnya? Dalilnya keumuman ayat-ayat yang menjelaskan haramnya bagi kita untuk membinasakan diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Nah, dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian binasakan jiwa-jiwa kalian. Inna Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah maha pengasih kepada kalian. Maha penyayang. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian melemparkan jiwa-jiwa kalian dalam kebinasaan. Nah. keumuman lafaz ayat ini mengandung makna apa? Haramnya bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang dengan itu menyebabkan kebinasaan pada dirinya. Ini keumuman lafad makna lafad al-ayat Walaupun sebab turunnya ayat ini terkait dengan jihad bagi orang-orang yang lari dan meninggalkan jihad dikatakan sama dengan dia membinasakan dirinya sendiri. Tetapi sekali lagi para ulama dalam tafsir menyebutkan kaidah al-ibra bi umumil laf la bi khususi as-sabab. Bahwasannya makna ayat diambil dengan berdasarkan keumuman lafadznya. Maka lafadz ayat ini para ulama memahami haramnya untuk membinasakan diri sendiri atau melakukan hal-hal yang menyebabkan kebinasaan walaupun perkara itu adalah ibadah. Perlu diketahui bahwasanya hikmah ibadah nah, atau syariat Islam diturunkan dalam rangka apa menjaga lima perkara yang itu semuanya adalah milik manusia. Yang pertama ad agamanya. Yang kedua apa? Al-aqlu akalnya. Karenanya diharamkan al-khamr. Kemudian yang ketiga al-mal harta. Karenanya dilarang mencuri, merampok. Nah, menipu, korupsi kemudian melindungi jiwa. Karenanya dilarang membunuh tanpa alasan syar'i dan dilarang pula bunuh diri. Nah, dan juga yang terakhir dalam rangka melindungi harga diri dan kehormatan. Karenanya diharamkan az Nah, <clears throat> Ini tujuan disyariatkan, diturunkan as-syariah al-islamiyah. Maka walaupun niatnya ibadah, tetapi melanggar tujuan hikmah diturunkannya syariah, di antaranya adalah menjaga jiwa, maka ibadah itu menjadi apa? Haram, terlarang. Nah, maka ini keadaan penyakit atau orang yang sakit ketika sedang berpuasa. Maka dilihat ketika penyakitnya itu tidak mendatangkan masyarakat, tidak boleh mudarat, maka hukum berpuasa tetap wajib atasnya. Nah. Kalau menimbulkan masyarakat, maka inilah udur syar'i yang dia diizinkan untuk apa? Tidak berpuasa. Akan tetap berpuasa hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga jika tetap berpuasa jika dia puasa akan mendatangkan mudarat maka yang seperti ini apa haram hukumnya Berikutnya al-musafir. Maka musafir pun sebagaimana al-marid secara umum adalah udur syar'i jika seseorang mengalaminya sedang safar berarti dia diberi udur untuk tidak berpuasa dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Barang siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh tidak berpuasa fa'iddatum min ayyamin ukhar dan dia mengganti di hari-hari lain ketika uzurnya telah hilang si sakit telah sehat musafir telah berada di kampung halamannya. Maka ba'da Ramadan dia mengkodok sejumlah bilangan hari-hari yang dia tinggalkan. Tetapi perlu diketahui safar yang bagaimana jika dia melakukan jika dia mengalaminya maka itu adalah udur syar'i yakni safar yang bukan tujuannya hilah untuk meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Bisa dipahami. Kalau dia safar tujuannya supaya tidak berpuasa, maka para ulama menyatakan dia tetap terkena kewajiban berpuasa. Karena hilah untuk meninggalkan kewajiban itu tidak menggugurkan kewajiban. <clears throat> maka niat yang demikian untuk apa dia? Allah yang Maha tahu Allah yang maha tahu. Tetapi inilah catatan penting bahwasanya safar yang itu adalah udur syar'i jika safarnya bukan tujuan menghindari kewajiban. Ingin lari dari kewajiban kemudian dia mencari udur. Maka ini tidak ada padanya udur syar'i. Nah. Maka bagi musafir secara global diberi wewenang, diberi hak bagi mereka untuk berpuasa tetap berpuasa ataupun <clears throat> mereka tidak berpuasa. Nah, dalam beberapa riwayat hadis-hadis sahiha dikisahkan bagaimana perjalanan Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas berkata, "Kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Falam ya'ib as-sha'im 'ala al-mubsir wa al-mubsir 'ala as-sha'im. Dulu kami safar bersama Nabi. Yani kita bersama eh, para sahabat safar bersama Nabi sebagian ada yang puasa, sebagian tidak berpuasa. Kata Anas, "Falam ya'ibis saim 'alal muftir, walal muftir 'alal saim." Yang berpuasa tidak mencela, yang berbuka, yang tidak puasa dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa. Kenapa? Karena masing-masingnya mempunyai hak dan masing-masingnya men menjalankan menunaikan haknya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Muslim di mana Abi Sa'id Al-Khudri mengkisahkan bagaimana lapang dada mereka sesama para sahabat ketika uh, safar dan sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dhalika hasanun, wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasanun." Mereka berpendapat yakni para sahabat anna man wajada quwwatan fasama yang merasa kuat berpuasa tetap berpuasa fadzalika hasanun maka ini kebaikan Wayarona anna man wajada dha'fan dan orang yang berpendapat berpandangan pada dirinya lemah jika berpuasa ketika safar fa'attara maka dia tidak berpuasa fa inna dzalika hasanun dan ini pun dianggap apa kebaikan maka perhatikan lafaz yang disebutkan annahu yajidu quwwatan bagi yang mempunyai kekuatan untuk tetap berpuasa maka puasanya teranggap apa hasan baik nah. dan yang merasa lemah tidak berpuasa maka itu kebaikan <clears throat> sehingga ini isyarat bagi yang merasa lemah untuk berpuasa yang afdol bagi dia untuk tidak berpuasa Nah. Dan sebaliknya, jika dia kuat untuk berpuasa, tidak ada keberatan baginya puasa ketika safar, maka yang afdol baginya yang utama baginya adalah apa? Tetap berpuasa. Yang berarti dia segera terbebas dari kewajiban tidak punya hutang dan biasanya berpuasa di Ramadan bersama muslimin ini akan apa lebih bersemangat dibanding kadang-kadang orang ketika mengkodok berpuasa sendiri ini sulit. Nah, sekarang kondisi ketika puasa itu berat baginya, menimbulkan masyakok, maka mirip dengan perkara itu tadi makruh. Kemudian jika sampai menimbulkan mudarat, maka ini haram. Maka tersebut di dalam hadis Jabir bin Abdullah. Nah, ketika Rasulullah dengan bersama para sahabat berpuasa, kemudian orang-orang merasa lemah, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memerintahkan dan bahkan mencontohkan untuk membatalkan puasanya dan Rasulullah minum bersama dengan itu minumlah para sahabat. Tetapi kemudian ada beberapa orang yang tetap memaksakan diri puasa sampai kemudian pingsan dan sampai digotong dipinggirkan ke bawah pohon. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang ini? Ulaikal usad, ulaikal usad, ulaikal usad. Nah, lihat. Padahal puasa. Dan puasanya puasa apa? Puasa fardu. Puasa Ramadan. Dan kita tahu bahwasanya puasa Ramadan itu kedudukannya dalam Islam adalah apa? Rukun. Rukun Islam. Tetapi ketika ibadahnya tidak sesuai dengan syar'i, tidak sesuai dengan semangat syariat dan menimbulkan mudarat sampai membuat pelakunya pingsan sedemikian rupa, maka Rasulullah menyatakan ulaikal usah. Dan ini pelajaran tidak semata-mata ibadah itu niatnya baik. Lantas kemudian diberi pahala. Barulah diberi pahala kapan? niatnya benar dan apa yang kedua sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semata-mata niat maka berarti Rasul keliru menyatakan yang tadi puasa sampai pingsan dikatakan apa? Ulaikal usa. Siapa yang keliru? Yang berpuasa sampai pingsan. Kenapa keliru? Karena menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisihi perintah Allah yang Allah berfirman wala <clears throat> aba wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahluka dan melanggar perintah-perintah melanggar perkara-perkara keumuman ayat dan hadis yang melarang perbuatan zalim termasuk dilarang berbuat zalim walaupun terhadap diri sendiri. Ittaqud dzulma fa inna fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Fala tadlimu anfusakum. Dan Allah berfirman, jangan kalian mendolimi diri-diri kalian sendiri. Maka ibadah menimbulkan mudarat ini tidak dibenarkan di dalam syariah. Maka demikianlah musafir pada umumnya secara global dia adalah udur syar'i. Baik safarnya itu safar yang jauh atau safar yang dekat. Baik safarnya itu uh, apa eh, ringan ataupun berat. Dari Denpasar, safar naik pesawat urusan menjual sesuatu, laku di bandara, balik lagi ke kampungnya. Ketika di Surabaya di bandara, dia ingin makan, boleh dia untuk membatalkan puasanya. Walaupun tidak keluar keringat. Perjalanan naik pesawat PP Denpasar Surabaya, Surabaya Denpasar. <clears throat> Berikutnya yang mereka mendapatkan udur syar'i dalam berpuasa adalah al-haid wan nubasa, orang haid dan orang yang mengalami an-nifas. Haid adalah perkara yang ma'ruf yaitu datang bulan yang dialami oleh perempuan yang telah mencapai usia balik balik Nah, dan adapun nifas adalah juga perkara yang ma'ruf dialami perempuan ketika masa-masa melahirkan. <clears throat> nah, maka bagi orang yang haid dan nifas, apa hukumnya berpuasa? Haram. orang yang haid berpuasa, orang yang nifas berpuasa. <clears throat> Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum نقصان nuqsanu diniha bukankah perempuan jika sedang haid tidak puasa dan tidak sholat maka demikianlah di antara kurangnya agama perempuan <clears throat> nah maka bagi perempuan-perempuan yang sedang mengalami haid tidak perlu malu untuk tidak berpuasa. Tetap berpuasa karena malu, ketahuan sedang haid, maka puasanya tidak mendapatkan pahala. Justru puasanya berdosa. Karena dia melakukan ibadah tidak di atas bimbingan syariah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang juga diberikan uzur untuk tidak berpuasa alhamil wal murdi perempuan yang hamil dan menyusui kapan idza khafata ala waladaihima kalau khawatir terhadap kesehatan janin yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Maka ijma' para ulama ini bukan perkara khilafiyah. Ijma' para ulama fuqaha wal muhadditsin dan juga a'immah mazahib Syafi'i Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmad bosannya boleh bagi perempuan yang hamil atau ibu yang sedang menyusui jika khawatir terhadap kesehatan janinnya dan bayinya maka diizinkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, jika tidak ada kekhawatiran maka kewajibannya tetap dia berpuasa karena dia termasuk di dalam firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ya termasuk mukminin yang terkena firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam diwajibkan atas kalian berpuasa termasuk juga kalian wahai perempuan hamil dan perempuan yang menyusui nah ketika perempuan yang sedang hamil berpuasa dirasakan setelah periksa ke bidan ternyata janinnya mengecil. Ini kondisi membahayakan. Boleh bagi dia untuk tidak berpuasa karena berbahaya bagi keselamatan janin. Atau bayi yang disusui semakin kurus ketika dia tetap berpuasa dan khawatir kalau terus dilanjutkan puasanya berpengaruh kepada kesehatan bahkan nyawa si bayi maka boleh dan berhak bagi dia untuk apa membatalkan puasanya. Dan ini rahmah Islamiyah. Sekali lagi tidak semata-mata ibadah kemudian tidak peduli dengan keselamatan apa nyawa orang lain. <clears throat> Boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Tetapi jika tidak ada pengaruhnya, tetap puasa, keadaan bayinya normal-normal saja. Tetap berpuasa, kandungan janinnya diperiksa di bidan baik-baik saja. Pertumbuhan berat badannya pun bertambah. Si janin dan si bayi, ibunya juga bertambah beratnya. Maka yang seperti ini tidak boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Kemudian jika dia membatalkan puasanya karena khawatir apa Eh, keselamatan janin dan bayinya. Apa kewajibannya? Maka para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan kodok saja. Ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian ada yang menyatakan kodok dan bayar fidyah. Dan ada yang menyatakan bayar fidyah saja tanpa al-qadha. Detail pembahasan ini akan dibahas dalam pembahasan al-qadha. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu